sebagaimana Allah janjikan dalam Al-Qur'anul Karim dalam ayat yang telah kita dengar bersama man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah Barang siapa yang beramal soleh Baik dia laki-laki atau wanita Dan dia beriman sungguh kami Allah Azza wa Jal akan menghidupkan dia di dalam kehidupan yang toyibah hayatan toyibah dan nanti pada hari kiamat akan kami beri balasan dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang dulu mereka lakukan di dunia iya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dengan seorang beramal soleh akan bertambah imannya sebagaimana ini i'tiqad keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yazidu wa yangkus iman itu bertambah dan berkurang yazidu bit ta'ah bertambah dengan ketaatan wa yangkusu bil ma'siyah dan berkurang dengan kemaksiatan ketika seorang beramal soleh memperbanyak amalan soleh minas salawatil khams baik salat lima waktu ya perkara-perkara yang wajib az-zakah was-siyam siyam Ramadan wa al-hajj wa tilawatul Quran membaca Al-Qur'anul Karim dan seterusnya dari amalan-amalan saleh akan bertambah imannya dan ketika seorang memiliki iman yang baik iman yang terus bertambah maka dia akan mendapatkan kebahagiaan juga wassakinah. Dan dia akan menghadapi problematika hidup, problematika problematika rumah tangga ya dengan baik karena dia memiliki iman. Kama soha dzalika anin nabiyyi ali salatu wassalam. Sebagaimana telah sahih dalam hadis Nabi ali salatu wassalam, Nabi mengatakan, "Ajaban li amril mukmin Sungguh mengherankan urusan orang-orang yang beriman inna amrahu lahu kullahu khair segala urusan yang menimpa dia yang menimpa seorang yang beriman baik baginya akan dihadapi dengan baik in asabathu sarra'u syakar jika menimpanya kelapangan dia mendapatkan kelapangan rezeki yang banyak dan seterusnya syakar maka dia akan bersyukur fakana khairan lahu maka ini kebaikan baginya Wa in asabathu dharra kalau menimpa dia dharra kesusahan, kesempitan, problematika ila akhirnya dan yang seterusnya sabar dia akan apa sabar fakana khairan lahu maka ini juga baik baginya dan yang seperti ini walaisa dzalika illa mu'min dan yang seperti ini tidak terwujud kecuali pada seorang yang apa beriman iya seorang yang beriman akan menghadapi segala sesuatu dengan kebaikan yang menjadikan ketenangan hidupnya. Iya. Lapang atau sempit, sehat atau sakit. Ya, dan ini semuanya akan menimpa sebuah keluarga, kan demikian. Ya. Tidak mungkin keluarga itu apa namanya lapang-lapang terus. Ada saatnya apa namanya ada ujian, ada saatnya kesempitan. Namun yang seperti itu tetap menjadikan atau tetap mereka dalam keadaan sakinah. Tetap dalam keadaan mereka bahagia. Lima ada. Bisa babil iman. Dengan sebab apa? Iman. Dan iman itu terus bertambah dengan amal mada as soleh dengan amalan soleh. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya al-amalu soleh dalam sebuah keluarga adalah sebab sakinah. Saya ulangi. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya al-amalu soleh, amalan soleh adalah sebab as-sakinah, ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imamu Ahmad rahimahullah fil musnad wa Abu Dawud fi sunanih wa kadzalika nasai وابن ماجه وهذا الحديث صححه ابن خزيمه والحاكم ya. Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء يعني رش عليها الماء رشا رفيقا نعم ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن fa نضحت في وجهه الماء Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, Rahim Allah Allah merahmati seorang suami. Qama minal lail yang bangun di waktu malam. Fasolla, dia pun sholat. Sholat malam. Ya. Wa aiqadha imra'atahu. Kemudian dia bangunkan istrinya qadha imra'atahu, dia bangunkan. Fasallat, ikut salat juga. Apa pahalanya? Rahmat Allah. Rahimallahu rajulan. Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian salat, kemudian membangunkan apa? istrinya. Fasallat, maka istrinya pun ikut salat. Fa'in abad, kalau istrinya ya abad ya tidak mau bangun ya karena mungkin capek atau barang memang tidak bangun nah, nadhaha fi wajihiha. Dia perciki ya wajahnya dengan air. Maksudnya percikan-percikan yang ringan. Ya. Tapi bukan diguyur ya. Bukan digerucuk, bukan di percikan, roshan, rafiqan. Allah memberikan rahmat. Demikian pula sebaliknya, rahimallahu imra'atan, Allah jalla wa alam merahmati seorang istri. Qamat minal lail, bangun di waktu malam, fasallat dia pun salat wa ayqadat zaujaha fasalla kemudian dia bangunkan suaminya untuk salat ikut salat fa in aba kalau suaminya enggan nadhahat fi wajhihi ma ya dibersihi juga ya wajah suaminya sehingga bangun untuk ikut juga melakukan ibadah mata salat iya hadis ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya sebuah keluarga ya, akan menjadi sebuah keluarga yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal ketika keluarga itu dipenuhi dengan mada dengan al ibadah lillahi azza wa Jal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah qiraatul Quran membaca Al-Qur'anul Karim juga hendaknya selalu diupayakan dan selalu ya saling mendorong memotivasi Seorang suami mengingatkan istrinya untuk takraul Quran, membaca Al-Quran. Sebaliknya juga istri mengingatkan suaminya, anak-anaknya. Karena ya, kiraatul Quran menjadi sebab sakinah sebuah keluarga. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam tentang pengaruh ibadah solat dan kiraatul Quran ya, di dalam sebuah rumah. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Yakni tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk membaca Al-Quran. Kala Nabi alaihi salatu wasallam Nabi mengatakan, "Fa inna syaitana yanfiru minal bait alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah." Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya apa? Surah Al-Baqarah, syaitan lari darinya. Fa inna syaitan sesungguhnya syaitan itu tanfiru, lari dari rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini barangkali ya, sebab yang ketiga yang perlu dan bisa kita ingatkan bahwasanya di antara asbab sebab-sebab sakinah adalah ya ketika masing-masing individu dari keluarga itu ya berusaha untuk menegakkan al-amalu as-saleh. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Kemudian berikutnya, yang keempat, ya, yang keempat, dan yang keempat ini sesungguhnya rincian dari atau masuk dalam yang ke ketiga juga, namun kita sendirikan. Li ahammiyatih, karena memang pentingnya. Wa huwa dzikru lillahi azza wajalla, dzikir. Nah, tentu dzikir ini adalah bagian dari doa. Dzikir itu adalah bagian dari amal apa? Saleh. Tetapi di sini kita khususkan ya. Wabillahi taufik. Karena kita tadi sudah mengetahui dan mengerti bahwasanya orang yang paling bahagia, keluarga yang paling sakinah adalah keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Aisyah ditanya atau menyampaikan tentang bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam dalam kehidupannya, kata Aisyah, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi." Karena Nabi Ali Shallallahu Wasallam adalah Nabi Ali Shallallahu Wasallam yadkurullah selalu berzikir kepada Allah ala kulli ahyanihi di setiap keadaannya di setiap keadaannya ya dan bab ini babu zikir adalah bab yang sangat luas penting untuk kita mempelajarinya kaifa yadkuru ar-rasul Ali salatu wasallam bagaimana nabi berzikir ya Naam. Adzikru sababu at-tuma'ninah. Zikir adalah sebab tuma'niyatul tuma'ninatul qalb. Tuma'ninahnya apa? Hati, ketenangan hati. Kata Nabi, eh, kata Allah Azza wa Jal, qala Allah Azza wa Jal, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal, tatma'innul qulub. Hati-hati menjadi tenang. Ya. Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. La'an akul subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar ahabu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh aku mengucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar lebih aku cintai daripada bumi dan seisinya. Nabi sering dan memperbanyak kalimat takbir, tahmid, tahlil. Ya. Yeah. Seorang ketika makan, kemudian menyebut nama Allah. Ya. Dan makan itu ya seringnya di rumah atau di luar rumah? Ya di rumah kan mungkin. Ya. Oh saya sering di luar. Eh, enggak, di rumah itu ya tempat untuk kita makan. Kita, anak-anak kita. nah ketika kita menyebut nama Allah, Shelton tidak akan ikut makan bersama kita. Ketika kita masuk rumah menyebut nama Allah, ya, Shelton tidak ikut tidur di rumah kita. Tentu jauhnya syaitan dari makanan kita, jauhnya syaitan dari tempat tidur kita menjadi sebab sebuah rumah tangga menjadi rumah tangga yang apa? Sakinah. Ya. Adalah seorang ketika masuk ke dalam rumahnya menyebut nama Allah, ketika dia makan menyebut nama Allah, syaitan tidak akan bersama, tidak akan menyertai. Syaitan akan mengatakan kepada teman-temannya, kepada yang lain, ketika seorang masuk ke dalam rumahnya dengan menyebut nama Allah la mabita lakum wala asya tidak ada tempat bermalam untuk kalian tidak pula makan malam untuk kalian tetapi berbeda ketika seorang tidak menyebut nama Allah tidak berzikir iya di antara kisah yang sangat menakjubkan dan perlu untuk kita ingat dan perlu untuk kita upayakan untuk kita amalkan adalah kisah Nabi alaihi wasallam ketika didatangi oleh Fatimah bintu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Ali bin Abi Thalib mengusulkan kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, pergilah kepada ayahmu untuk meminta budak untuk membantu engkau." Ya, karena memang pekerjaan rumah demikian besar, berat. Dan Ali bin Abi Thalib kasihan melihat siapa? Fatimah. Datanglah Fatimah kepada Rasul Ali Alaihi wasallam namun ketika itu Rasul tidak ada berjumpa dengan sebagian istri Nabi Ali Shallallahu Wasallam menyampaikan hajat bahwasanya Fatimah menginginkan agar Rasul memberikan kepada Fatimah budak untuk membantu pekerjaannya karena tidak bertemu dengan Rasul pulanglah Fatimah begitu Rasul Ali Shallallahu Wasallam pulang dan mengetahui kedatangan putrinya beliau cepat-cepat mengejar putrinya didatangi rumah Fatimah dan ketika itu Fatimah sedang berada di rumahnya bersama dengan Ali bin Abi Thalib suami dari Fatimah Masuk Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Nabi duduk, ya, atau Nabi mendekati keduanya, mendekati Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Ali, wahai Fatimah, maukah aku berikan untuk kalian sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Yang diminta adalah budak. Kemudian Nabi menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta. Nabi mengatakan, bacalah tasbih 33 kali sebelum tidur. Tahmid 33 kali sebelum tidur. Takbir 34 kali sebelum tidur. Takbir 34 kali sebelum tidur. Ya ini semuanya berapa? 100. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada apa yang kalian minta. Dan kata Ali bin Abi Thalib, saya tidak pernah meninggalkan zikir ini semenjak saya mendengar sampai pun ketika perang Siffin ya, perang Siffin yang terjadi ya sekitar 25 tahun berikutnya. Karena sabda Nabi itu jelas di masa beliau masih hidup sekitar tahun 10 atau 11 Hijriah. Perang Siffin kurang lebih terjadi tahun 37 Hijriah, Yani 36 tahun berikutnya. Dan Ali mengucapkan kalimat tentunya setelah perang Siffin. Sungguh saya tidak pernah meninggalkan zikir itu sampai pun dalam perang Siffin yakni selama 30 tahun atau 20 sekian tahun beliau tidak pernah meninggalkan apa zikir dan betul-betul dirasakan barokah dari zikir tersebut kebahagiaan ketenangan kemudahan pekerjaan yang diringankan oleh Allah azza wajal ya ini wallahu a'lamu bissawab ya perkara yang mari kita upayakan untuk terwujud dalam kehidupan kita kita berzikir istri kita kita ingatkan untuk berzikir anak-anak kita juga demikian ya tasbih tahmid takbir sebelum apa? tidur. Ini yang keempat empat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang kelima yang kelima <clears throat> adalah al-mu'asyarah al-ma'ruf, al-mu'asyarah bil ma'ruf. Ya. Yang kelima adalah al-mu'asyarah bil ma'ruf. Apa itu mu'asyarah? ya, al-mu'asyarah yakni e, pergaulan dengan ma'ruf bagaimana seorang suami mempergauli istrinya dalam kehidupan rumah tangganya dengan baik sebaliknya juga demikian seorang istri ya bermuasyarah bermuamalah dengan suaminya dengan muasyarah bil ma'ruf dengan cara yang baik iya ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19 di antara dalil yang menunjukkan ya perintah Allah Azza wa Jal untuk ya suami-suami bermuamalah dengan istrinya, mempergauli istrinya, memperlakukan istrinya bil ma'ruf dengan apa? Ma'ruf. Qala Allah Azza wa Jal Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa bil ma'ruf dan pergaulilah istri-istri kalian bil ma'ruf. Dengan apa? Ma'ruf. Ya. Sebaliknya istri juga demikian. Kalau ada yang bertanya, <clears throat> bagaimana terwujud muasyarah bil ma'ruf itu? Ya. Apa ini maksud muasyarah bil ma'ruf? Al-jawab jawabannya hendaknya masing-masing suami dan istri mengerti hak-hak dan apa kewajibannya. Kemudian berusaha untuk mewujudkannya. Ya. Dengan itu maka akan baik sebuah keluarga. Dengan itu akan menjadi keluarga yang sakinah. Karena masing-masing mengerti hak-haknya dan kewajibannya dan berusaha untuk mewujudkan. Wabillahi taufik. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah berposisi pada posisinya. Menempatkan pada posisi yang memang dia ditempatkan pada posisi tersebut. Yang pertama adalah ar-rajul, suami. Ya. Suami itu apa? Pemimpin kan demikian. Maka berposisilah dia pada posisinya. Dan hendaknya istri juga memposisikan seorang suami sebagai Rabbul Bait, Rabbul Usrah, sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Iya. Kalau kondisinya sebaliknya, tidak akan enak sebuah keluarga, iya kan? Iya. Istri sebagai pimpinan, iya. Taib. Suami sebagai apa? Bawahan. Dua iya. bilah Wabillahi taufik. Nah, ya. Sampai ada kondisi istri yang bekerja ya jauh suaminya di rumah ngomong anak ya kan ngomong anak ya kan disuruh-suruh sama istrinya dibentak-bentak sama istrinya ya bahkan tidak jarang ya sampai diperlakukan subhanallah nah, menyedihkan dan ini terjadi bukan sesuatu yang tidak terjadi ya sampai ada yang disiram dengan air panas sampai ada yang dipukul dengan naudzubillah min dalik Ya. Seorang suami hendaknya betul-betul kawam. Menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil. Ya. Karena dia adalah Rabbul Usrah. Ya. ya. Dan karena dia sebagai Rabbul Usrah, sebagai apa? Pemimpin, yang namanya pemimpin itu dia harus bersifat lebih sabar dan berusaha untuk menyabarkan dirinya. Ya. Dia harus yang namanya pemimpin harus siap untuk menanggung segala apa? resiko. Bukan pemimpin yang baik kalau ada masalah kabur. Kan bukan pemimpin yang baik. Ya. Wabillahi taufik. Dia seorang pemimpin, maka dia harus lebih sabar daripada istrinya. ya ini dia berusaha untuk sabar dengan apa yang dipimpinnya. Sabar menghadapi istrinya. Sabar menghadapi anak-anaknya. Sabar menghadapi masalah keluarganya. Ya. Tampak dia sebagai seorang yang kokoh, tampak sebagai seorang yang tegar, tampak dia sebagai seorang kudua, seorang pemimpin. Iya. Ya. Dia harus sabar dengan istrinya. Kenapa? Karena tahu wanita itu lemah. Dan Nabi yang mengatakan wanita itu naqisatu aqlin wadinin. Wanita itu naqisatu aqlin wadinin akalnya nakisoh, kurang. Dan apa? Agamanya juga kurang. Dan seorang wanita harus menerima berita Nabi ini. Siapapun wanita itu, walaupun dia ya memiliki ilmu, ya memiliki apa namanya ya kemampuan, tetapi tetap wanita itu adalah nakisatu ilmin, nakisatu nah, nah, nah nasito satu aklin wadinin dinin. satu akal. Yang dimaksud dengan satu aklin ya, ditafsirkan dengan ya bahwasanya persaksian dua orang wanita adalah setara dengan persaksian seorang apa? laki-laki. Dalam hal persaksian. satu dinin kurang agamanya karena ada saat-saat di mana wanita tidak melakukan apa? as datang haid atau nifas sehingga berkurang agamanya. Itu maknanya. Ya. Naqisatu aklin wa dinin. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sehingga seorang laki-laki harus sabar, harus sabar menghadapi apa? istrinya. Yang memang seperti itu secara syariat dikatakan oleh Nabi Ali Alaihi Wasallam. Naki suatu aklin wadinin. Bagaimanapun sempurna seorang wanita, ya, Ketika seorang suami berusaha mencari wanita yang terbaik, tetap wanita itu kurang. Oleh karena itu Nabi berwasiat kepada kaum laki-laki dalam hadis ya, yang sering kita dengar, Nabi Ali Shallallahu Wasallam berwasiat, ya, istausu bin nisa'i khairan, istausu bin nisa'i khairan, berbuat baiklah kepada istri-istri kalian, berbuat adillah kepada mereka, jangan mendolimi mereka, berilah nasihat dengan baik, dengan sabar fa innahunna khuliqna min dhila' karena wanita itu diciptakan dari tulang apa? rusuk dan tulang rusuk itu apa? bengkok. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'i a'lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atasnya. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu paksa untuk kamu luruskan tulang rusuk itu, maka akan patah dan patah yang dimaksud adalah at-talaq. Ya, terjadi perceraian kalau kamu paksa ya, dengan cara yang demikian itu tadi. Wa intarok tahulam yazal a'waj. Kalau dibiarkan juga tetap akan bengkok. Fastausu bin nisa'i khaira, maka hendaknya kalian ya berbuat baik kepada wanita-wanita kalian, ya, istri-istri kalian, adik-adik perempuan kalian, ya, dan yang semisalnya saudari-saudari kalian. Fastausu bin nisa'i khaira. Di antara makna hadis ini, ya, tetap kita akan mendapatkan wanita itu memiliki kekurangan. Ya, ada kekurangan, maka isbiru sabar di dalam meluruskan, sabar dalam memberikan nasihat. Ya. Dan wallahu a'lam wisawab ini pula di antara rahasia kenapa cerai itu diberikan kepada kaum apa? laki-laki. Ya. Talak itu hak siapa? suami. Nah. Karena sudah seharusnya suami itu lebih sabar. Jangan tergesa-gesa. yang yastajil. Sedikit-sedikit cerai, sedikit-sedikit oh, bahaya yang seperti ini. Wanita itu adalah ya di bawahnya laki-laki. Laki-laki adalah Rabbul Usrah, pemimpin, kawam. Yang seharusnya dia sabar. Dia harus memiliki pandangan yang jauh ke depan. Ya. Wabilahi taufik. Tidak kemudian semena-mena tidak kemudian dia apa namanya jauh dari sifat sabar ila akhir. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ya. Itu posisi laki-laki. Nah, dan di antara yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, wasiat ini sebenarnya berlaku untuk laki-laki dan juga wanita. Namun bagi laki-laki ini tentunya ya, hendaknya menjadi perhatian. Ya. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya, Nabi mengatakan la yafroku mukminun mukminatan. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Ini menunjukkan bagaimana seorang suami harus memiliki kesabaran. Dan ini menjadi sebab kebahagiaan sebuah keluarga. Dan menjadi sebab muasyarah bil ma'ruf, adanya apa? pergaulan yang baik. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, tidak sepantasnya seorang suami membenci istrinya. Hanya karena melihat adanya akhlak yang buruk, satu kejelekan pada istrinya. Kalau memang kamu melihat ada kejelekan satu pada istrinya, sungguh dia akan ribo dengan yang lainnya, sifat-sifat yang lain. Ya. Yang namanya wanita, istri, juga sebaliknya, suami, mesti ada sesuatu yang mungkin kita tidak suka kalau sesuatu yang tidak kita sukai itu, misalnya terkadang kalau diajak bicara kok merengut, ya, ya merengut karena mungkin sedang haid, ya, atau mungkin sedang ada problem ribut ngurusi anaknya pusing, ya, kok kayak gini istri saya. Jangan dengan sebab satu itu, kemudian apa? Yafroku mu'minun mu'minatan, membenci istrinya. Kalau dia tidak suka dengan satu sifat ini, dia merengut dalam kondisi seperti ini. Coba ingat yang lain Demikian bimbingan Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Ingat yang lain, Rodiya minha, ya Rodiya minha, akhor. Niscaya dia akan ridho dengan yang lainnya dari sifat-sifat yang ada pada istrinya. Ya, dia punya anak sepuluh, berarti istri saya sudah sepuluh kali apa? Apa? Apa? Hamil, ya kan? Hamil itu berapa bulan? sembilan bulan. Ya. 9 bulan kali sepuluh, sembilan puluh bulan 90 bulan berapa tahun itu? Hah? Ya kurang lebih 10 tahun ya kan? 10 tahun bawa ini apa namanya janin, itu anak kita. Ya. Belum lagi yang kemudian mereka susah payah, tidak doyan makan sampai berapa bulan. Ya. Satu kebaikan, yang itu kita saja tidak mampu kaum laki-laki. Ya. Mampu kita bawa itu, ya. bawa kelapa ditaruh di perut kita, ya, satu bulan saja. Tidak nah, kuat, itu satu. Belum lagi yang lain kebaikan istri memasakkan makanan untuk kita. Berapa kali dia masakkan untuk kita? 10 tahun artinya atau punya anak 10 artinya paling tidak berapa tahun menikah? 15 tahun lah ya. 15 tahun. 15 tahun dia memasakkan untuk kita. 15 tahun dia mencucikan baju untuk apa? Untuk kita. Kebaikan-kebaikan itu diingat. Ya. Sehingga menjadikan seorang lebih memuliakan istrinya. Dan dia akan baik di dalam apa? bermuamalah dengan istrinya. Sebaliknya istri juga demikian seharusnya, cara pandangnya demikian. Ya. Suaminya pulang ke rumah, tidak tahu tiba-tiba marah-marah, ya ini baru sekali marah-marah. Ya, barangkali ada masalah. Ya, sabari, ya. diam, jangan dia apa namanya? Ya, ingat kebaikan-kebaikan suami. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, ya. Intinya bagaimana seorang suami bermuamalah dan memperlakukan istrinya dengan cara yang baik. Ya, Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebaliknya juga demikian. Ya. Istri. Ya. Istri juga demikian. Hendaknya istri mengerti hukuk wal wajibat, hak-hak dan kewajiban. Di antara hak-hak seorang, seorang suami yang itu adalah kewajiban seorang istri adalah mentaatinya fil ma'ruf Mentaatinya fil ma'ruf, mentaati dalam perkara yang ma'ruf. Dan ketaatan seorang istri kepada suami dalam perkara yang ma'ruf adalah amalan yang menjadikan dia akan masuk ke dalam jannah dari pintu manapun yang dia suka. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Jika seorang wanita salat lima waktu, ya. Wa somat syahroha. Kemudian dia berpuasa ya, di bulan Ramadan wa hafizat farjaha kemudian dia menjaga kemaluannya kehormatannya wa ata'at ba'laha kemudian dia mentaati suaminya tentunya mentaati dalam perkara yang apa ma'ruf qilalaha akan dikatakan kepadanya nanti pada hari kiamat ya udkhuli al jannah masuklah kamu ke dalam jannah min hais eh, udkhulil jannah min ayi abwabil jannati syi'ti masuklah kamu ke dalam jannah dari pintu jannah manapun yang kamu apa suka. Nah, di dalam hadis disebutkan ya tentang kewajiban seorang istri adalah menjaga harta suaminya, menjaga rumahnya, menjaga anak-anaknya. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, almaratu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa waladih wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Kata Nabi Ali Shallallahu Wasallam, almaratu seorang istri itu ra'iyah adalah seorang pemimpin atau seorang yang mendapatkan amanah fi baiti ba'liha dalam urusan rumah suaminya wa waladihi dan anaknya mengurusi rumahnya harta suaminya dijaga ya kemudian juga anak-anaknya hiya mas'ulatun an ra'ayatiha dan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allahu Jalla wa ala atas apa yang dia mendapatkan amanah ya, dari Allah untuk menjaganya yaitu rumah suaminya hartanya dan juga anak-anaknya besar hak seorang suami yang sudah mengharuskan seorang istri untuk berbuat baik kepada suaminya. Sampai Nabi mengatakan, seandainya ya boleh seorang itu menghormati orang lain dengan cara sujud, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada apa? suaminya. Iya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini barangkali yang terkait dengan masalah yang ke berapa tadi? kelima ya. Yang kelima yaitu bagaimana seorang suami dan istri ya mengerti hak-hak dan kewajibannya masing-masing. Ya. Apa yang kita sampaikan tadi ya sebagian dari hak-hak dan kewajiban. Tentu bisa kita bayangkan apakah mungkin sebuah keluarga akan mendapatkan sakinah kalau seorang suami bersikap keras, kasar, kaku tidak baik dalam bermuamalah dengan istrinya. Sebaliknya juga demikian. Apakah tergambar adanya sakinah ketika seorang istri ya bersikap tidak taat kepada suaminya? Ya, diajak tidak mau, disuruh enggan. Ya. ya. Apakah akan muncul sebuah kebahagiaan ketika seorang suami bukan orang yang penyabar, sariul ghadab, mudah sekali untuk apa? marah. Ya. Penuh dengan suudzon, persangkaan-persangkaan yang apa? buruk. Ya. Kalau dia keluar rumah pikirannya suudon dengan apa? istrinya. Sang istri juga demikian. Sang seorang suami pergi keluar rumah, ngapain suami saya? Suudon. Ila akhirnya. Tentu tidak akan terwujud adanya apa? Ya, kebahagiaan. Ma'asyiral muslimin rohiman rohimakumullah Dan bab ini juga bab yang sangat luas. Ya. Maksudnya kalau kita mau melihat bagaimana kehidupan Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya, tidak akan selesai kita membahasnya. Bagaimana kehidupan Nabi di rumah tangga beliau. Ya. Muamalah yang luar biasa. Senyum, tertawa, bercanda. Rasul bukan orang yang apa? Kaku, keras, kasar. Jangankan pada istrinya, kepada orang lain saja tidak. Kata Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ karena rahmat Allah lah maka engkau menjadi orang yang lembut kepada manusia. Walau kunta fadhan ghalidhan qalbi. Kalau seandainya engkau seorang yang keras hati, kaku, kasar, niscaya manusia akan lari dari engkau. Namun beliau memiliki kelembutan. Beliau memiliki apa namanya sikap yang baik. Beliau pun bercanda, beliau pun bermain dengan anak-anak. Ya, itu Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Terkadang beliau ya bercanda dengan istrinya, ya, berlomba lari dengan siapa? Aisyah dalam sebuah perjalanan ya. Wabillahi taufik bersanda bergurau. Hidup Nabi Ali Shallallahu Wasallam demikian penuh dengan kebahagiaan dan sakinah dan ini adalah bab yang sangat luas dan bisa dibaca pada kitab-kitab Syama'il ya bagaimana kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terakhir ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah yang kelima dan ini adalah penutup ya dan dengan sebab yang ini maka insyaallah taala ya eh, akan eh, akan tersimpulkan apa yang telah kita sebutkan tadi di atas yaitu ya al ilmu ya, al ilm hendaknya kita bangun keluarga kita di atas ilmu kita menuntut ilmu Istri kita juga menuntut ilmu. Rumah tangga kita, rumah kita dijadikan rumah yang penuh dengan suasana ilmu. Kenapa ilmu merupakan salah satu sebab sakinah? Ya. Jelas, dengan menuntut ilmu saja seorang mendapatkan sakinah. Dengan menuntut ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum duduk di majlis di majlis di salah satu masjid dari masjid Allah Azza wa Jal. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, mempelajari kitab Allah, mempelajari ilmu di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan turun kepada mereka apa? Sakinah, ketenangan. Dengan menuntut ilmu maka dia akan mengerti hak-hak dan kewajiban. Oh ini kewajiban saya sebagai suami. Oh ini kewajiban saya sebagai istri. Ya. Dia membaca hadis, ya, membaca hadis. Jika seorang istri diajak oleh suaminya keranjang, kemudian abad menolak, maka istrinya yang di jannah ya, taib apa namanya? ya, mendoakan atau apa namanya? Ya, malaikah taib. Saya ulangi, seorang wanita yang diajak oleh apa namanya? suaminya kemudian menolak, maka malaikat Allah akan melaknatnya sampai fajar, sampai subuh. Ya, kalau mengerti hadis tadi, dan itu tentunya dengan menuntut apa? Ilmu. Maka dia akan mengerti hak suaminya dan kewajiban dirinya. Demikian juga suami. Ya. Ketika dia menuntut ilmu, bagaimana Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya mendidik keluarganya, mendidik anak-anaknya. Ya, pendidikan anak adalah bagian dari sebab kebahagiaan. Pendidikan anak adalah sebab di antara sebab-sebab kebahagiaan. Suami baik, istri baik, anak-anak tidak baik, tidak akan ada sakinah. Bagaimana Rasul mendidik anak-anak? Bagaimana Rasul mendidik keluarga? Ada semuanya dalam Alkitab was sunnah. Muru awladakum bis salah wa hum abna usabi'in. Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum pukul mereka ketika berumur 10 tahun. Wafarriku bainahum fil madaji' dan pisahkan mereka dalam tempat tidur mereka ilmu adalah sebab kebaikan. Kata Nabi Ali salatu wasalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fitin." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan jadikan dia fakih terhadap apa? agama. Kebaikan di situ umum. Man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, kebaikan keluarganya, ya, kebaikan usahanya, kebaikan dunianya, kebaikan akhiratnya dan seterusnya, yufaqihu fiddin. Maka Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama. Oleh karena itu, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Sebab yang kelima ini menjadi penutup ya pembahasan kita semuanya ini. Marilah kita terus berusaha untuk berpegang dengan sunnah Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Wahwal ilmu, sunnah Nabi itu adalah ilmu. Ya, tuntutlah ilmu Belajarlah Alkitab was sunnah sehingga kita mengerti semua sebab-sebab yang akan mengantarkan dan mewujudkan ya as-sakinah, ketenangan, was-sa'adah, kebahagiaan di tengah keluarga kita. Ini wallahu a'lam wisawab sedikit yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat dan berfaedah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi alamin. Taib, kalau ada pertanyaan tafadhol ikhwan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Cukup insya Allah ya. Baik. Ya, Fadol kalau ada yang ditulis. Apa? Monggo ditulis saja. Ditulis saja monggo. Sambil saya tunggu. Ya, sambil saya tunggu, Fadol. Bismillah. Pertanyaan apakah seorang muslim boleh mempunyai budak muslim? Ya boleh saja. Boleh saja seorang memiliki budak apa? muslim. Ya, dan kalau dia punya ya, budak yang bukan muslim, bagaimana berupaya agar sang budak yang kafir itu menjadi apa? muslim. Ya. Tapi perbudakan itu di antara sebabnya adalah karena perang. Ya. Tapi sebelumnya perlu kita ingatkan, barangkali ada yang menjelek-jelekkan Islam. Islam itu mengajarkan perbudakan, memperbudak orang. Eh, apa seperti itu? Perbudakan itu sudah ada sebelum apa? Ya, Nabi Ali Shallallahu diutus ya atau tidak? Budak. Ya. Bilal bin Rabah budak itu dulu. Ya. Banyak budak, nah, perbudakan ketika itu. Datang Islam, Islam justru datang untuk memuliakan seluruh manusia termasuk budak termasuk apa budak ya. termasuk yang diatur dalam syariat Islam adalah permasalahan perbudakan ya. dan betapa banyak ya syariat-syariat yang syariat Islam ya ini yang mendorong kita untuk membebaskan budak ya. di antara kafaroh di antara penebus kesalahan dan dosa seperti kafarotu zihar seorang laki-laki menzihar istrinya adalah dengan membebaskan apa budak Ya, kan demikian ya, membebaskan budak. Ya, di antaranya itu ya. Dan apa namanya? Ketika seorang memiliki budak, ya, maka dia diperintahkan untuk berbuat baik kepada budaknya. Di antara perbuatan baik itu adalah bagaimana agar budak itu masuk ke dalam agama apa? Islam. Ya. Bilal bin Rabah, beliau masuk Islam dalam keadaan menjadi budak. Sampai disiksa oleh sang pemilik budak itu. Sudah masuk Islam, disiksa, disiksa akhirnya dibeli oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dibeli ya. nah berarti boleh kan seorang memiliki budak apa muslim ya yang tadinya punya orang kafir Bilal dimiliki oleh siapa Abu Bakar As-Siddiq namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kemudian membebaskan siapa? Bilal bin Rabah. Ya. Nabi membeli Bilal ya menunjukkan boleh seorang memiliki apa? Budak muslim. Termasuk hadis tadi, kisah Abul Haisam. Abul Haisam. Nabi punya budak dua kan? Yang satu sholat berarti apa? Muslim. Nabi sendiri punya budak muslim. Kemudian setelah itu menghadiahkan kepada siapa? Abul Haisam. Ya. Berarti ya, membolehkan. Boleh berarti seorang memiliki budak muslim. Wabillahi taufik. Kemudian setelah itu di dibebaskan. Nah, hmm. Bagaimana caranya menjaga anak-anak yang masih kecil agar tidak terpengaruh oleh pengaruh ibunya yang tidak baik, ya, yang tidak baik akhlaknya, yang telah bercerai dengan bapaknya. Ya. Taib. Dan anak-anak ikut bapaknya, tapi ibunya berusaha bertemu dengan anaknya. Taib. Wabillahi taufik. Uh, nah. eh, perceraian ya. Nah. Ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Nah. E, itu sebuah fenomena yang terjadi di sekitar kita Nah, dan perceraian itu bukanlah salah satu dan bukan solusi terakhir di dalam menghadapi sebuah apa namanya problema keluarga. Dan sebenarnya ini salah satu bab juga yang penting untuk dipelajari untuk mendapatkan sakinah, kebahagiaan yaitu bagaimana menyelesaikan problema-problema di dalam apa? kehidupan keluarga. Ya. Kalau memang sudah terjadi perceraian, nah, kalau memang sudah terjadi perceraian, ya. dan memang itu mungkin solusi yang terakhir yang memang harus ditempuh oleh dua orang insan yang tadinya ya berkumpul dalam sebuah keluarga ya. hendaknya ya jangan sampai mendidik kepada anak-anaknya untuk durhaka kepada orang tua ya. pisah namanya pisah kadang sang suami membawa sebagian anaknya sang istri juga membawa sebagian apa anaknya ya. di antara akibat buruk pernikahan atau perceraian af afwan adalah ketika masing-masing ini mendidik anak-anaknya untuk membenci orang tuanya. Itu bekas ibumu loh, kok bekas ibumu? Ya. Namanya ibu ndak ada apa? Bekas. Selamanya ya ibu walaupun sudah tidak jadi apa? Ya, istrinya. Demikian juga sang wanita ini, oh, itu bekas bapakmu. Ya. Dijelek-jelekan. Ya. Tidak justru kita sebagai seorang bapak, kalau memang pertanyaannya demikian, anak-anak ikut dengan apa? Bapaknya Ya, tetap ajari itu ibu kamu. Ya, tetap kamu berbakti kepada ibumu. Doakan semoga ibumu apa? Ya, mendapatkan kebaikan. Doakan dengan doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Rabbir wa, wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira. Rahmati ya, dia ampuni dia. Diajari agar anak ini tetap berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk pada ibunya yang sudah menjadi ya yang bukan sudah yang yang sudah tidak menjadi istri dari sang laki-laki ini. Tetapi di sisi yang lain kalau memang sang ibu tadi ingin ketemu, tidak masalah ketemu, ya, tidak masalah ketemu, ya. Tetapi kalau memang ada madorot yang apa namanya muhakkok, ada kejelekan yang sangat sangat mungkin terjadi diajari hal-hal yang tidak apa baik, ya. Misalnya wanita ini ngerokok, ada wanita yang ngerokok ya Ya, setiap ketemu anaknya ya, masih kecil justru ngerokok ya kan. Selalu ngerokok. Ini contoh-contoh yang mungkin ya, sederhana saja tapi ya kalau memang kita melihat itu jelas masalah dan madorot yang terjadi ya kita bisa memberikan syarat kepada wanita tadi kamu boleh bertemu ya namun dengan syarat ya kan ya wabillahi taufik bertemu di rumah ini tidak apa-apa atau dengan kakeknya ya. dan kakek selamanya menjadi mahrum kan begini ya, ya. bapaknya saya adalah mahrum bagi bekas istri saya kalau saya punya istri yang sudah dicerai misalnya kan ya. misalnya demikian ini hanya sekedar contoh saja boleh bertemu dengan anak-anak tapi dengan kakeknya sehingga dengan kakek itu akan mengendalikan melihat tidak apa-apa ketemu nah, ya. kalau bisa malah anak kita itu mengingatkan ibunya ibu kok merokok ya. kalau itu salah satu diantara apa ya kejelekan yang ada pada ibunya Jangan merokok bu, nah, tidak baik. Gitu. Atau yang lainnya. Intinya ya kalau memang masih bisa dihilangkan mafsadah-mafsadah itu, biarkan untuk ketemu. Ya, namun kalau kira-kira memang membahayakan, ya, bagaimana upaya kita untuk agar bahaya itu tidak mengenai apa anak-anak kita? Ya wallahu a'lam bishawab ini barangkali ikhwatil kiram ya, tentunya pertanyaan ini ya eh, terkait dengan sebuah kejadian yang nyata ya, ya tentunya butuh barangkali ada apa namanya e, pembicaraan yang lebih jauh lebih dalam tafadhol ditanyakan kepada asatidah yang lain ya, yang mungkin lebih memahami tentang situasi dan kondisi yang ada pada keluarga Anda sebagai penanya wallahu a'lamu bissawab nah, ya ini yang bisa kita sampaikan naktafi bihadal qadri wa sallallahu wasallam ala Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh